Perkara yang antum semua paham. Kita mendengar, kita melihat, dan kita menangani kasus-kasus itu. sesuatu yang sangat artinya menyedihkan ketika anak-anak kita terjatuh terlalu dalam dalam masalah penggunaan yaitu gadget yang menyeret pada keterpurukan, futur dan bahkan wada'udzubillah min dalik pada tingkat maksiat kepada Allah dan perbuatan haram. Ini fenomena. Sekali lagi bukan rahasia tapi sudah terblow up karena masing-masing ma'had itu hampir tidak ada yang selamat dari bab ini. Di seluruh negeri kita. Hanya saja berbeda parahnya, berbeda jumlahnya. Ada sebuah ma'had yang misalnya hari ini tujuh dikeluarkan, pekan depan sebelas Jaraknya tidak terlalu jauh. Ada juga sekaligus 13 dikeluarkan sekaligus. Ada juga 20 langsung dikeluarkan. Ada juga musyrifun 16 dikeluarkan sekaligus. Musyrif. Bukan tulabul ilm. Musyrifun 16 langsung sekaligus dikeluarkan. Semua karena sebab salah menggunakan HP Android. Mereka belum saatnya pegang dipaksa untuk pegang. Mereka belum bisa mengoperasikan dengan benar dan baik. Tapi maksa akhirnya jatuh dalam keterpurukan. Padahal itu aset kita termahal. Antum kita semua, naam, cari ma'isyah, dapat sebagian, afwan, kaya. Dari kalangan antum, dapat puluhan juta sebulan, <clears throat> pahalanya dibanding dengan anak. Syekh Soleh Fauzan Hafizullah Syekhuna beliau menyatakan Sarwatukumul hakikiyah Abna'ukum wa banatukum fa'tanau biha Harta kalian yang hakiki aset kalian termahal, kata beliau, adalah anak-anak kalian. Yang laki maupun yang perempuan. Faktanau. Perhatikan pendidikannya. Perhatikan tarbiyahnya, akhlaknya. Agamanya, taklimnya. Karena kita semua nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Antum semua pada mengetahui pada masa-masa ini kayak apa fitnah. Seperti apa kondisinya fitnah sekarang ini. Sangat dahsyat. Kezoliman demi kezoliman dilakukan oleh orang-orang yang Notabene ahlus sunnah. Bahkan da'i. Kedustaan demi kedustaan pun dilakukan. Bahkan itu menimpa seorang doa. Pemutarbalikan fakta pun dilakukan. Pelecehan, penghinaan pun dilakukan. Fitnah. Fitnah. Dengan apa menghadapi fitnah yang demikian? Kalau bukan dengan ilmu din, kalau bukan dengan iman yang kuat, amal yang kokoh, bimbingan para ulama. Bagaimana anak-anak kita? Kalau ilmunya kropos, akhlaknya kropos. Semangat tolabul ilm kropos akibat terkena wabah virus yang ganas HP Android. Dengan apa mereka anak-anak kita menghadapi fitnah ke depan? Yang kecenderungannya lebih dahsyat. Dengan apa? Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada saatnya, pada waktu yang tepat boleh pegang HP untuk kemanfaatan, kemaslahatan dunia terlebih-lebih urusan akhirat ilmu din. Itu diungkapkan oleh Syibin Bas rahimahullah. wasail tawasul itu HP dan yang semisalnya internet channel dan yang semisalnya kata beliau Hasanatu kal jibal kebaikan yang didapati dari itu kal jibal kayak gunung ketika benar dalam mengakses dan mempergunakan wasail tadi Namun ketika buruk dan jelek, kata Syekh bin Bas juga demikian. Kaljibal. Syekh Utsaimin pun juga demikian menyebutkan betapa buruknya, dahsyatnya dampak negatif ketika salah dalam mengoperasikan internet maupun sosial media. Karena yakin antum tahu banyaknya berguguran anak-anak kita. Sebagian hafal Al-Quran, imam bagus suaranya, jatuh dalam waktu yang cepat. Sudah bermain musik, joget-joget, dan di video. Sebagian mereka minum minuman keras ada semua data itu. Anak-anak kita. Akibat salah mempergunakan HP Android. Dan belum saatnya dipaksakan. Sebagian dari mereka, anak-anak kita, itu ikut grup konten. Yang ada kontennya, grup itu disebut grup setan. Di situ ada konten yaitu perlombaan siapa yang mengungkapkan sebuah ungkapan paling dosa, paling jelek, paling buruk dapat hadiah. Dan anak dipertunjukkan oleh salah satu mudaris di suatu mahat. Itu semua. Sebagian orang tua setruk gara-gara anaknya. Itu anak menyaksikan langsung. Sebab anaknya larut dalam keterpurukan akhlak akibat keganasan virus HP Android. Sebagian akhwat sudah buka cadar berjalan di mall-mall. Itu salah satu pengurus yang lapor ke anak. Mau bilang apa? Wakil, Ini wakil terjadi ya Sampai kapan? Sampai kapan kita mau sadar bahwa pengaruh HP Android bagi anak-anak kita yang belum saatnya pegang, yang salah mengoperasikan, itu sangat buruk. Dan kalau kita bicara kaum muslimin secara umum, lebih parah lagi. Salah satu pemilik rumah makan, kebetulan itu kenal sama kita pemiliknya itu, anaknya kenal, itu menyampaikan beberapa wanita-wanita satu mobil dua bulan tiga bulan cerai dalam pernikahan mereka sebab salah mempergunakan HP Android di antara mereka. Judi online. Menurut penuturan salah seorang mudaris di suatu tempat, tetangganya beliau ini anak usia SD terkena judi online kerugian 27 juta dan orang tuanya menjual tanah untuk melunasi hutang itu. Bahkan naudzubillah min dalik, seorang mudir di suatu ma'had di negeri kita menyampaikan ke anak langsung, ini Al-Qur'an yang ada resletingnya. Al-Qur'an segini resleting, ada sampulnya. Itu dibolongi tengahnya. Seukuran HP, dimasukkan HP ke situ. Seakan-akan dia membuka Al-Qur'an, padahal yang dibuka HP dan mudir itulah yang menangkap, mengetahui itu. Dan bilang sama anak. Apalagi. Salah satu orang tua, ya Allah, miskin. Punya anak satu-satunya usia 17 tahun. Datang ke kami. Nangis terseduh-seduh anaknya yang umur 17 tahun satu-satunya sudah tidak mau mondok lagi dan berjalan dengan teman-teman yang buruk dan selalu bermain HP dan naik kendaraan pulangnya larut malam tiap hari, hampir tiap hari. Satu-satunya anak laki-laki. Nyampaikan ke kita. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini fenomena. Tidak sedikit orang tua yang menyatakan kami nggak sanggup mendidik anak kami. Anak katakan tidak sedikit yang bilang, orang tua bilang kami nggak sanggup mendidik anak-anak kami. Akibat terlalu jauh terkena virus HP Android tersebut. Orang tuanya sampai bilang seperti itu. Bahkan di suatu tempat anak itu sudah betul-betul bila naudzubillah min dalik kedorollah tidak kan hidayah. Tetap kita berdoa mudah-mudahan kasih hidayah itu ngelempar abinya hampir kena dengan batu. Masuk ke genteng dan gentengnya bocor. Yang ngabarkan abinya anak. Kalau dia sudah ngamuk, Umbinya lari karena semua pecah. Keganasan pengaruh buruk HP Android. Anak bilang apa yang ada. Apa yang kita jalani, kita proses dan apa yang dikabarkan secara langsung seperti yang tadi Anukin. agar tidak dibilang gila wakol. Siapa yang beritahu benarkah itu? Agar tidak demikian. Fenomena ya kawan. Kita khawatir itu sebab kelalaian kita sebagai orang tua. Khawatir. Dan kita akan diminta pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Abdullah bin Ahmad putra Imam Ahmad Abdullah rahimahullah berkata kepada putranya kepada anaknya Suatu ketika anaknya bilang ausini ya abadi kata anaknya wahai ayahku nasihati aku kata Abdullah bin Ahmad rahimahullah, "Ya bunayya, anwil khair. Fa innaka la tazalu bi khairin ma nawaital khair." Kata ayahnya kepada putranya, "Wahai anakku, kau niatlah baik. Tata niatmu dalam tolabul ilm, dalam ibadah kepada Allah. Ikhlaskan karena Allah. Sungguh engkau akan terus dalam keadaan baik selama engkau berniat kebaikan. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di luar sana terlalu dahsyat pengaruh buruknya. Kasihan anak-anak kita. Di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ada salah satu sahabiat wanita di zaman Rasul itu anaknya masih kecil, belum balik. Belum balik, belum ada kewajiban untuk berpuasa, belum. Tapi dididik oleh umminya untuk latihan berpuasa. Seandainya nggak puasa, nggak dosa, belum balik. Tapi dididik untuk terus puasa. Karena Ibnu Mas'ud radhiyallahu menyatakan ta'awadul khaira fa innamal khairu bil adah. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an ta'awadul khaira hendaklah kalian membiasakan berbuat baik. Karena suku kebaikan diperoleh dengan pembiasaan. sahabat ini terus mendidik anaknya yang belum balik itu masih anak-anak puasa. Suatu ketika anak itu menangis kehausan, kelaparan di siang hari. Bukan langsung dikasih makan. Lah. Bukan langsung dikasih minum. Lah. Tidak dihibur, dikasih mainan. Sampai akhirnya dia lupa mak, lapar dan hausnya. Sampai tiba waktu maghrib berbuka. Kata Syekh Uthaymin rahimahullah, jika ada orang tua tidak mau didik anaknya untuk latihan puasa dengan sebab sayang, kasihan, Sungguh orang tua itu zolim kepada anaknya. Bukan main-main. Bukan masalah sepele, ikhwan. Ini puasa. Kef kalau HP Android. Yang notabene-nya tahu kita semua akan menghancurkan anak-anak kita ketika anak-anak kita belum waktunya pegang. Belum saatnya pegang. Dipaksakan salah mengoperasikan ini nak kamu tak belikan. Demi sayangku kepada engkau. Kira-kira kalau Syekh Uthaimin dengar seperti itu. Apa fatwa beliau? Puasa, puasa. Yang itu syar'i. Dia nggak mau mendidik alasan sayang, alasan cinta, kasihan sama anak. Justru itu zolim kata beliau. Kayak dengan HP Android. kullukum ra'in kata Rasul sallallahu alaihi wasallam wa kullukum mas'ulun an ra'iyati setiap kalian pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah atas kepemimpinannya warrajulu suami pemimpin dalam sebuah rumah tangganya dan wahwa mas'ulun an ra'iyati dia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya nanti di yaumul kiamah. <coughs> Sudahkah kita ini maksimal dalam mendidik istri dan anak kita? Ikhwati fiddin rahimani wa ini harus segera diatasi. Harus segera dihentikan. Agar tidak terus menambah korban-korban anak kita. Musibah. Musibah. Ada salah satu tolib liburan pulang kembali ke pondok, ke ma'had. Dia setelah liburan diperiksa oleh mudarrisin musyrifin pengurus ma'had. Dia pegang, dia bawa HP satu, dikasihkan. Dikasihkan. Dan ditambih sama mudarrisnya hati-hati. Di sini, pondok ini, untuk HP harga mati. Bahasa yang sampein ke anak seperti itu. mudaris ini pengurus ini dia pengurus sekaligus mudaris bilang sama anak hati-hati di semahat ini untuk HP harga mati tidak ada toleran lafat yang demikian yang disampaikan ke anak ya iya Ustaz jawab anak ini Udah. mulai aktif pelajaran mudarisnya curiga ini kok lain gelagatnya ini itu. Coba pas waktu tidur didatangi disahkan sarungnya dia ada sinarnya. Dalam sarung itu ada cahaya. Dibuka sedang main HP. Padahal sudah dinyerahkan satu itu ketika pulang. Satu diserahkan. Paginya diurus dari mana ini? Aku sudah bilang sama kamu untuk HP harga mati. Dan kamu bilang, iya. Ayo jawab. Dari mana? Dan HPmu sudah di tangan aku ini satu. Kok ada lagi? Subhanallah, udah nyangka. Kata dia disimpan dalam sepatu. Yang satunya itu. Masukkan ke sepatu biar tidak terkena deteksi, terkena razia. Masih ada kasih sayang. Ini terakhir. Sampai kau pegang lagi. Langsung tak pulangkan, tak kembalikan ke orang tua antum. Kami gak sanggup. Karena pengaruhnya buruk kepada kamu dan teman-temanmu. Iya Ustaz. Ambil lagi. Jalan waktu. Kalau tidak salah dia ngomong satu bulan. Cek lagi sarungnya ada sinar lagi dibuka HP lagi. Besok kau pulang. Dari mana ini? Gojek. Grab pokoknya urusan gitulah. Sangu yang diberi orang tuanya dibuat beli itu. Innalillah wa inna ilaihi Di maat yang sama pulang liburan masuk Sehari dua hari anak ini di kelas linglung. Tahu linglung? Mungkin Ustaznya Husnudon mungkin masih capek karena dari safar empat hari sepekan masih linglung loh apa oh anak ini tak nyaman duduk tidak nyaman. Panggil ke kantor. Ada apa kamu? Gak apa-apa Ustaz. Ada apa? Ngomong. Biar ada solusi. Ayo. Gak apa-apa Ustaz. Enggak. Ayo. Sampaikan. Anak melihat kamu gak serius. Gelisah. haula wala quwata illa billah. Kepikiran HP yang di rumahnya. Inna lillahi wa inna ilaihi Kepikiran HP yang di rumahnya. Ana meyakini berarti ada salah tombol, salah pencet. Kalau kebaikan yang dipencet fatwa Syekh bin Bas, fatwa Syekh Utsaimin, nggak mungkin. Anak kepikiran fatwa Syekh Utsaimin Ustaz. Ada kepikiran fatwa Syekh bin Bas. Masya Allah ilmu, Masya Allah Ustaz. Kepikiran itu aku jadi gak konsentrasi. Begitu kira-kira. Apa nggak sebaliknya? Ada hal yang buruk yang dia akses atau minimal nggak ada faedahnya sehingga dia kepikiran. Coba tuh kayak apa? Ini semua kan laporan kejadian. Di suatu ma'had habis sholat zuhur kalau tidak asar. Mudirnya berdiri ratusan, ratusan santri apa umpul sholat. Mudir berdiri, Fulan bin Fulan berdiri. Fulan bin Fulan berdiri sampai 13 anak. Besok kalian pulang semua. Anak tanya ke mudirnya. Karena tidak ada laporan dari wali murid. Anak datangi. Di luar kota sana. Benar itu. Benar. Sebenarnya bukan 13, 17. Yang dua anak pulangkan duluan. Yang dua SP, SP yang 13 tak suruh berdiri, tak suruh pulang semua. Gara-gara apa? Hati. Nah, bilang apa? Akhbaroni mudir. Coba. Ayo ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Coba itu perhatikan. apa yang akan Anda sampaikan ini? Direnungkan. Tentang bahaya medsos. Facebook misalnya. Pertemanan yang tidak bisa dikontrol. Iklan, iklan, fitnah, syahwat, bahkan fitnah syubuhat. Bagi tulabul ilm yang belum waktunya pegang dan dipaksakan pegang, menyeret pada banyak kemudorotan dan kemungkaran, mengganggu dan menurunkan semangat tolabul ilm, menurunkan semangat ibadah, tidak fokus dalam menerima ilmu, <coughs> cenderung malas dan mengganggu yang lainnya, merusak akhlak dan sudah mulai dusta, buat grup yang dalam grup ada postingan-postingan kemungkaran dan tidak mampu mengingkarinya, Bahkan sebagian chatting dengan lawan jenis yang bukan mahramnya. Pergaulan yang tidak terkontrol di dunia maya maupun di alam nyata akan berdampak buruk pada agama dan iman yang merosot. Fadol dinilai. Tidak sedikit yang terfitnah dengan jaket ini. Di era milenial ini, dari kalangan kaula muda yang terjatuh dalam keterpurukan akhlak yang tidak baik dan menyeret pada futur. Kalau patah semangat cari ilmu, itulah yang menimpa mayoritas anak-anak yang terkena virus HP Android. Fadol ya ikhwan, jika apa yang saya sampaikan keliru, antum jabri. Ini sebuah analisa yang Anak tulis sekian waktu berdasarkan info, khobar, fakta yang ada. Dampak buruk ketika menggunakan HP Android yang, bul, yang belum saatnya dan salah mengoperasikan, salah mengakses dan salah mendownload secara umum menimpa anak-anak kita, anak-anak didik kita di antara salah satunya dampak buruknya membuka tautan atau menu yang tidak terkontrol yang menyeret pada hal yang tidak ada gunanya bahkan pada hal yang tabu. Tabu. Sulitnya membatasi bagian yang mana yang bermanfaat. Sulitnya membatasi pertemanan, pergaulan, terutama Facebook, na'udzubillah. membuat kecanduan dan ketergantungan pada HP. Semangat tolabul ilm menurun. Semangat murojaah menurun. Semangat ibadah menurun. Sibuk dengan sesuatu yang kurang bahkan tidak ada manfaatnya. Bahkan cenderungnya mudorot dan begadang malam. akhlak sudah mulai terpuruk dan sudah membangkang kepada kedua orang tuanya. Na'udzubillah min dalik. Dan sebagian membuat grup antara mereka yang di dalamnya itu banyak kemungkaran dan kemaksiatan dan membuat masalah di pondok Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Itulah masalah yang harus kita camkan. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Sekarang bagaimana kita menangani mereka? Baik yang belum terkontaminasi dengan virus yang mengga yang ganas ini maupun yang sudah terkontaminasi. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. bagi yang belum terkontaminasi. Maka nasihat buat anak pribadi dan antum sekalian agar supaya satu ini yang belum terkontaminasi untuk terus menjaga keistikoman dan kebaikan anak ini dan terus semangat talabul ilm. Satu, hendaklah terus bersinergi dengan pihak madrasah, pihak ma'had, mudarrisin, musyrifin untuk terus mengkontrol anaknya, terus mengawal anaknya, terus bermusyawarah tentang anaknya, terus memberikan ide-ide positif terkait anaknya dengan sinergi dengan pihak madrasah atau ma'had. Dua, antara abi dan umiknya harus punya visi dan misi yang klop kompak baik benar demi kesolihan istiqomah dalam tolabul ilm dan dalam upaya untuk menyingkirkan semua yang mengandung mudorot. termasuk HP Android. Sabar. Ada saatnya. Yang berikutnya, carikan teman-teman yang baik, yang soleh. Kalau perempuan yang solihah. Supaya terjaga akhlak dan semangat tolabul ilm. Semangat ibadahnya kepada Allah. Berikutnya, hendaklah anak ini diberi motivasi terus. Dan orang tua berhubungan dengan pihak madrasah, nanya kondisinya, nanya kekurangannya apa, kesalahannya apa. Jika tidak ada sama sekali, Alhamdulillah. Jika ada, segera diatasi. Jangan menumpuk. Satu masalah, cepat diatasi. Aktif, proaktif orang tua kepada pihak madrasah, ma'had, untuk menanyakan kondisi anaknya. Kef, Ustadz, afwan anak-anak Kef. Apa kesalahan pekan ini? Kekurangan pekan ini? Min sampaikan ke anak Oh ada dua, ya satu nakal ke temannya, ah, maksudnya jiwit, mukul. Dua, terlambat sholat berjamaah. Jazakallah Ustaz. Kita akan atasi. Kami ya Ustaz minta tolong kepada antum untuk menasihati, mendudukkan. Kalau melanggar madrasah hukum sesuai hukum yang ada di situ Ustaz. Aku dukung 100%. Nanti akan anak nasihati Ustaz. Jazakallah khair. Panggil anaknya. Jangan nakal kamu ke temanmu. Apa itu dari mana? Tidak usah tanya dari, mana. Aib. Tangan kamu aib. Tidak boleh. Ittaqillah. Apa alasan kamu terlambat berjamaah? Apa alasan kamu? Mau tinggal di situ kok terlambat? Awas, jangan diulangi. Dengan cara antum tentunya ya, dengan cara antum. Antum lebih tahu, lebih tahu, lebih tahu tentang Bagaimana anak anak itu? Tapi ada upaya ingkarul mungkar. Ada upaya an-nusah, menasihati. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Itu bagian dari upaya untuk terus menjaga bagi anak anak yang belum terkontaminasi dengan yang namanya happy Android gadget media sosial yang cenderung meluluh lantahkan anak-anak kita cenderung cenderung menyeret pada perkara-perkara yang mudorot dan buruk Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah bagi yang sudah terjangkit. Pertama sekali ialah banyak berdoa kepada Allah. Terus upaya kedua, upaya memutuskan dengan teman-temannya yang kurang baik, yang cenderung merusak. Ketiga, pilihkan teman-teman yang baik. Keempat, berikan kegiatan yang positif. Apa saja yang bernilai positif. Usahakan terus dikawal dalam membaca Al-Quran dan mentasmi. Orang tua yang memberikan terhib Wat terhib. Terhib dikasih motivasi Sholat sunnah ini pahalanya ini, sholat wajib hukumnya wajib jangan ditinggalkan terus. Hafal Al-Quran keutamanya ini, pahalanya ini terus terhib. <clears throat> terhib dosa ini berbahaya, perbuatan ini dosa, perbuatan ini mengantarkan kepada futur, perbuatan ini tuh jelek, ini zolim, ini haram, terhib agar meninggalkan. Itu orang tua. kasih sejarah kisah-kisah yang ada di Al-Quran. Kasih cerita-cerita tentang para ulama. Dan samakan visi misi Abi dan umiknya untuk mengentaskan dan menyelamatkan dari virus yang sudah terjangkit pada anak-anak kita. kesolehan kedua orang tua faktor terbesar untuk kesolehan anak-anaknya. Porsi pendekatan kepada anak, kepada anak harus diperbanyak lagi. Ikhwati fiddin. Rahimani wa rahimakumullah. Antum tahu bahwa sebuah negara atau kepala desa atau bahkan kepala rumah tangga itu tidak akan beruntung jika diserahkan pada wanita. Tidak akan beruntung kalau sebuah negara atau sebuah kepemimpinan dipimpin oleh wanita. Kata Rasul demikian. Termasuk rumah tangga. Allah katakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Rijal, laki-laki pemimpin atas kaum wanita yang memang Allah kasih kelebihan. Satu di atas yang lainnya dan kewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anaknya. Ingat, dalam sebuah rumah tangga, namun wanita dikecualikan. Dia jadi pemimpin di rumah suaminya. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha Wahia mas'ulatun an ra'idatiha. Istri pemimpin di mana? Di rumah suaminya. Dan dia akan dimintai pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah atas kepemimpinannya di mana? Di rumah suaminya, bukan rumah tangga, dalam rumahnya. Apa maknanya? Maknanya adalah istri wajib taat pada suami dalam perkara yang baik Istri wajib menservis suaminya dalam kemampuan dia. Istri wajib menjaga kehormatan suaminya, kehormatan dirinya, dan menjaga harta suaminya. Dan mengkondisikan rumahnya. Dan istri wajib mendidik anak-anaknya. Itu mananya. Banyak dari kalangan ulama salaf berhasil dengan izin Allah. Kemudian dengan usaha maksimal umi-umi mereka Syekh bin Bas menjadi seorang alim di dunia di masa ini. Hidayah dan taufik dari Allah kemudian usaha maksimal umminya. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Bersinergi antara suami istri dengan visi dan misi yang sepakat kompak di atas syar'i itu faktor utama. Antum tahu anak-anak antum, anak-anak kita ini tanggung jawabnya di hadapan Allah itu nomor satu. Mudarisin musyrifin itu bertahun. Bertahun. Yang inti, paling inti ya kita-kita ini sebagai orang tua. Anak-anak kita punya hak Berarti kewajiban bagi kita untuk mendapatkan tarbiyah nabawiyah, tolabul ilm. Dan anak-anak kita wajib birul walidin. Wajib hukumnya setelah tauhid kepada Allah adalah kewajiban birul walidin Dengan berbakti dan semangat tolabul ilm. Ibadah kepada Allah membuat orang tua sejuk, dan terang bahagia. Dan durhaka pada orang tua itu dosa terbesar setelah syirik kepada Allah. Ketika anak-anak na'udzubillah melanggar akhlaknya buruk, bangkang orang tua na'udzubillah. Tak mau tolabul ilm, tak mau ibadah, Gak mau berbuat baik. Bangkang ke orang tua. Hah? Menentang. Kemudian orang tuanya nangis sedih gundah bulannya, Susah. Itu durhaka pada orang tua. Perhatikan ya kawan. al abna, perhatikan. Dosa terbesar setelah syirik kepada Allah. Opukul walidain. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini semua nasihat buat anak pribadi dan antum sekalian. Semoga yang sederhana ini, singkat ini bisa memberikan pencerahan bagi kita semua untuk selalu kita saling menasehati dan menerapkan yang baik demi anak-anak kita. Demi masa depan anak kita. Wallahu a'lam bisawab. Kita cukupkan pada malam ini. Mungkin adzan dulu, baru tanya jawab begitu. Tadi panitia bilang seperti itu. Fadl. Bismillah, Alhamdulillah. Di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, bolehkah kita memukul anak ketika kita melarang anak tersebut untuk berhenti main HP? Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah agar tidak rancu pertanyaannya anak tambahi yaitu karena HP itu membuat mudorot bagi dia atau membuat kecanduan bagi dia atau melalaikan ibadah dan tulabul ilm. Bolehkah orang tua memukul anak ketika anak itu dilarang berhenti tapi tetap terus Bab mukul-memukul anak ada pembahasan yang cukup panjang di kalangan para ulama. Yang tidak ada khilaf adalah ketika anak tidak mau diperintah untuk sholat. Lafadznya wadih wadribuhum wahum abna'u ashar kata Rasul. Boleh kalian memukul anak kalian ketika sudah nggak mau diajak sholat di usia 10 tahun. Bab ini tidak ada khilaf pembolehannya. Namun para ulama menegaskan pukulan tersebut sifatnya mendidik. Mendidik. Bukan menghajar. Sampai luka atau sampai biru. Atau sampai memuturkan anak. Namun sifatnya mendidik. Kedua, ada sikan pembahasan dari para ulama, masyayikh, ketika selain daripada sholat. Sebagian membolehkan ketika memang itu mengharuskan. Dengan cara itu anak itu akan jerah. Tatkala peranggarannya cukup serius. Ada yang bolehkan karena itu adalah termasuk ingkarul mungkar dan Rasul menyatakan man roa minkum mungkarun falyughayyirhu biyadihi orang tua dalam bab ini termasuk biadih walaupun banyak yang menafsirkan itu penguasa ulil amri yang biadih. Namun sebagian masyayikh membolehkan dikarenakan memang meng, mengaj, me, menyeret hajat ke sana. Tapi tetap keterangannya ghair mubarrih yang tidak membekas dan memotorotkan sifatnya mendidik Walaupun sebagian ulama juga tidak membolehkan. Wallahu a'lam bisawab mana yang lebih aslah bagi antum. Wal ilmu indallah. Afwan, bagaimana orang tua yang memfasilitasi tablet atau Android untuk sekedar melihat video film kartun dengan alasan anak masih kecil dan filmnya kartun dilihat film kartun itu film apa? Sedang bicara apa? Nih, misal ini misal ya, misal anak ada kan tahu kayak apa. Misalnya di situ mengisahkan nabi-nabi, tidak boleh. Nabi dibentuk seperti kartun. Apa? Misalnya, misalnya di situ misalnya memukul anak sampai patah kakinya, Nggak kasihan antum anak melihat itu? Atau nyuri apa nanti setelah nyuri dikejar, dipukuli. Kartun, tapi dia nyuri apa? Atau bangkang ke orang tuanya. Ayo, ya apa antum? Kan harus ditafsir. Atau kartun diem berdiri gini aja. Dia kartun yang ini mungkin labas. Tidak ada apa-apa pikir itu. Kartun. Nah. Yang jadi masalah itu afwan, khawatir. Dia kecanduan. Kedua khawatir tombolnya salah pencet. Dan ini kejadian. Kejadian. Jadi fitnah jadi masalah besar. Maka hati-hati. Nasihat anak hati-hati walaupun seperti ini. Jangan bermudah-mudahan. Takut kecanduan, takut salah pencet tombol, takut salah alur filmnya itu takut salah dan itu fasilitas itu HP dan tablet bukan untuk itu. Saya bin Bas, saya bin bukan untuk itu untuk yang bermanfaat. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Ana ringkas karena dia panjang yang ini. Jadi ada sebagian umat, semoga bukan umat kita ya. Di pertanyaan ini, jadi dia menyampaikan kepada anaknya, nah, ketika misalnya dilamar orang, itu cari yang berduit. Coba. <laughs> Subhanallah. Nah, jadi pikirannya, misalnya ada fulan yang nazar yang minta miskin. Ojo, ojo. Kok dipangani opo kon? Nabi ya, jawab, pangani nasi. Mau pangani batu. Intinya kata penanya ini, semua ustadz diukur dengan duit. Ya, jawabannya Inna lillahi wa inna ilahi roji'un. La haula wa la quwata illa billah. Itu intinya. Naam. Maka Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah Jika ada anak soleh Akhlaknya baik, ilmunya Masya Allah Minta putri antum, kasihkan Kasihkan Jika tidak khawatir takun fitnah wa fasadun arid Jika gak dikasihkan khawatir Jadi fitnah dan kerusakan yang besar jika yang minta anak soleh, punya ilmu, akhlak baik, agama baik. Fazawiju, kata Rasul. Nikahkan. Jika tidak, takun fitnah wa fasadun arid. Wallahu alam bisawab. Tentu tolak ukurnya adalah agama, akhlak, ilmu, din ya ikhwan. Naam. Wallahu a'lam. Eh, mohon arahannya, nasihat buat tulab yang mau rihlah tolabul ilm ke Saudi. Ana dukung 2000%. persen, Bukan 100, kurang kayaknya. 2000%. persen. Cuman memang tadi sudah Anda sampaikan di Dares Badal Asar usahakan anak-anak kita yang mau berangkat rihla itu basicnya kuat. Ilmu lugohnya artinya sudah bisa baca kitab. Usahakan demikian. Supaya mudah mencerna, memahami durus yang disampaikan oleh masyayikh. Dua, orang tuanya harus terus mengawal dan memantau agar anak-anaknya yang diberangkatkan itu tetap istiqomah di atas tolabul ilm <coughs> dan bergaul dengan anak-anak yang soleh yang baik. Tiga, afwan ini kepada orang tua hendaklah mendukung dan minta kepada Allah rezeki yang halal yang baik agar bisa memberangkat anaknya ke talabul ilm. Kalau memang harus menjual sesuatu yang memang dijual untuk itu, bismillah. Asal bukan rumah tinggalnya yang dijual. Tapi nabung tetap terus. Terus, terus. Anak katakan kepada antum terus mul. Pokoknya misalnya umur 20 tahun anak antum sudah bisa baca kitab dan hafal Al-Qur'an, sudah berangkat. Nanti diatur sama teman-teman di sana sudah ada ikhwah yang mengurusi itu. Daftar halaku Al-Quran, ijazah, sanat, pemutkinan Al-Quran lengkap. Durus masyayikh lengkap semua. Anak sangat setuju. kalau perlu anak yang antarkan. Anak nggak main-main. Anaknya kalau perlu anak yang ngantarkan langsung dan anak dudukkan ke tempat-tempat masyayikh dan anak daftarkan untuk halapul Quran. Dan itu sudah anak terapkan. Delapan tulap anak antar sendiri. Anak nggak pulang sampai dia daftar halakul Al-Quran. Sampai duduk di darsnya Syekh. Baru anak pulang. Afwan. Itu anak bilang tadi kan dua ribu persen bukan persen setuju setujunya anak. Ya Afwan, Afwan ya yang waktu itu anak biaya sendiri. Saking sayang, kasihan anak ini. Orang tuanya sebagian Afwan jual sesuatu. Delapan, anak antarkan. Sembilan, yang satu tuh kakak beradik perempuan Nah ini agak mahal karena dia kontraknya satu sukoh dua anak. Nah kalau yang lainnya kan bagi lima, lebih ringan. Nilai kontraknya kalau dia satu kamar dua orang agak lebih sedikit mahal. Tapi orang tua yang mampu, ya Bismillah, kakak beradik. Laki perempuan, ikhwan akhwat, berangkat belajar gena, gena. <clears throat> Makanya ikhwati fiddin rahimani wa yang ini betul-betul anak apresiasi. Anak doakan juga agar orang tuanya mampu memberangkatkan. Tapi ingat afwan, usahakan yang sudah bisa baca kitab. Dan apalagi hafal Quran. Jika dua itu ada, bismillah. Insya Allah lebih mudah. Sana semangat terus, terus, terus, terus. Kita saksikan, bagus. Sudah kita berapa kali kita jenguk mereka. Alhamdulillah. Semua dengan nikmat Allah, hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu taala dan pertolongannya. Tuh. Intinya di situ. Nah, wallahu alam bisawab. Mungkin itu sederhana. Untuk lengkapnya tadi sudah Anda terangkan secara detail di Darus Ba'dal Asar. Jadi, bab ke Madinah. Bahkan Anda sebut beberapa nama tadi untuk siap berangkat ke Madinah. Insya Allah. Dan teknis dari Insya Allah, keutamaan Madinah, dan sebagainya. Sudah Anda sampaikan semua insya Allah. Bisa didengarkan rekaman insya Allah. Nah, karena pertanyaan sudah tidak ada, kita cukupkan. Wal ilmu indallah. Ana mohon maaf kalau ada kesalahan dari Ana. Subhanakallah bihamdika syahadu an la ilaha illa Astaghfirullah wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.